Dasar daripada kaidah ini <clears throat> adalah asar dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah salah seorang ulama kalangan tabi'in. Beliau menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Asar ini ma'ruf dan sahih dari Muhammad bin Sirin rahimahullah yang dijadikan oleh salafun salih sebagai kaidah azimah, kaidah yang sangat besar dalam menimba ilmu agama Allah dan di dalam menyeleksi orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه الله ketika beliau menjelaskan tentang asar tadi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum beliau mengatakan laisatil ibratu bil intisab au fima yadhhar Balil ibratu bil haqa'iqi wa bi'awaqi bil umur. Yang mu'tabar, yang dianggap bukan semata-mata menisbahkan diri atau yang zahir. Tetapi yang mu'tabar adalah hakikat keadaannya dan akibat dari perkara tadi. Beliau mengatakan setelah itu terkait dengan orang-orang yang tampil dalam medan dakwah. Beliau mengatakan al-ashas alladzina yantasifuna ila da'wah yajibu ayyudhara barafihim Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah harus dicermati, harus dilihat tentang mereka. Aina darasu dari mana mereka belajar? Wa min aina akhadul ilm? Dari mana mereka mengambil ilmu ini? Wa aina nasya'u? Di mana mereka kembang? Wa ma hiya aqidatuhum? Apa akidah mereka? Wa tanzuru a'malahum wa atharahum nas. Dan kamu cermati, kamu perhatikan amal-amal mereka dan dampak mereka pada masyarakatnya. Mada antaju minal khair. Kebaikan apa yang mereka hasilkan. Wa mada tarattaba ala a'malihi minal islah. Perbaikan apa yang muncul dengan akibat perbuatan mereka itu. Ini kata beliau. Yajib an tudrasa ahwaluhum qabla an yughtarra bi aqwalihim wa madahirihim. Harus wajib dipelajari dahulu keadaan mereka sebelum tertipu dengan ucapan zahir mereka. Belum mengatakan hadza amrun la budda minhu khususan fi hadza zaman alladhi kathura fihi tu'atul fitnah. Ini perkara yang harus, perkara yang sangat penting terutama di zaman sekarang ini, zaman di dalamnya terdapat banyak sekali dai-dai fitnah. Sehingga dirinci ya khonafidina azakumullah. Tidak semata-mata ada orang yang tampil menyampaikan agama, damai ilmu daripadanya. Dicek semuanya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Al-Mu'allif Hafizahullah dalam keterangannya tadi pada kaidah yang ketujuh menyebutkan orang-orang yang layak diambil ilmunya. <coughs> Yang pertama kata beliau al-ulama salafiyun. Para ulama, para masyayikh salafiyin yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Yang kedua, seseorang yang direkomendasikan oleh para ulama salafiyin. Walaupun dia bukan termasuk ulama kibar. Tapi direkomendasikan oleh para ulama salafiyin, para ulama ul kibar. Dan yang ketiga, seseorang yang nampak jelas dikenal salafiyahnya, dikenal sebagai seorang salafi, Mengajak umat manusia kepada prinsip salaf. Dan tidak ada tahdir di sekitar dia. Bukan orang yang ditahzir. Barakallahu fikum. Maka ikhwanamdina asyakumullah. Orang yang kita ambil ilmunya bukan semata-mata orang yang alim. Zu ilmin. Bukan semata-mata orang yang punya ilmu. Tetapi dikenal dengan manhajnya yang lurus. Manhajnya yang kokoh. Yang bersih tidak ada tahzir padanya. Akidahnya sahihah, selamat. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, akhlaknya mulia. Ini tiga poin penting terkait dengan orang yang diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Juga di sini beliau menyebutkan beberapa tipe orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya. Kita harus mewaspadai mereka. Yang pertama, al masbuhun ahlus syubhah. Orang-orang yang banyak syubhatnya. Orang-orang yang banyak memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Walaupun belum difonis sebagai seorang mubtadi. Yang kedua, yang beliau sebutkan di sini. Orang-orang yang ditahdir oleh para ulama. Atau yang menampakkan penentangannya kepada masyayikh salafiyin. Yang kedua. Yang ketiga. Seseorang yang muncul dari ucapan-ucapan dia, statement-statement dia, ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ada kecondongan hati kepada salafiyin, tidak ada kecintaan kepada salafiyin, menyindir salafiyin, menikam salafiyin, merendahkan salafiyin, menjuluki mereka dengan berbagai macam gelar-gelar yang jelek dan semisalnya. Ini adalah orang yang juga nggak layak diambil ilmunya barakallahu fikum. Juga yang beliau sebutkan di sini ialah orang-orang yang dibantah oleh para ulama. Ma'ahu fi raddih. Walaupun dia menampilkan sunnah, tetapi para ulama yang membantah dia atau menuntut dia rujuk dari kesalahannya atau menuntut dia menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya, kesalahannya. Ini beberapa orang barakallahu fikum yang tidak layak diambil ilmunya ya khonafidina azakumullah. Di sana ya khonafidina azakumullah ada beberapa orang yang lain yang tidak layak diambil ilmunya. Yang pertama ialah penambahan dari kita al-jahil. Seseorang yang jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-juhal yaitu definisi al-jahil kullu man takallama fi dinillah bila ilmin setiap orang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Walaupun dia pandai berbicara. Walaupun dia mengajar. Walaupun dia menulis kitab. Walaupun dia seorang khatib yang orator. Walaupun. Tetapi dia berbicara dengan tanpa ilmu. takkan lebih jahil, Maka dikatakan jahil. Disebutkan oleh Syekh Al-Muallif al Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitab beliau yang tebal syarah ucapan Ibnu Sirin inna hadzal ilma din beliau menyebutkan termasuk dalam kategori orang yang jahil ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada betulnya orang yang lebih banyak penyimpangannya daripada lurusnya ada jahil termasuk orang yang jahil orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan. Orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan. Ada jahil, suruh dia belajar sampai dia lurus kembali, bagus kembali, pandai, baru dapat ilmu daripadanya. Semata-mata dia baru bertaubat dari maksiat, maka dikatakan jahil. Termasuk yang jahil ialah ulama-ulama dunia. Orang-orang yang pakar dalam ilmu duniawi. Entah dia pakar medis, seorang dokter, atau pakar geologi, atau pakar ilmu-ilmu yang lainnya. Yang tidak memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang tidak memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia orang yang alim dalam perkara agama, plus ahli medis. Bagus. Alim dalam perkara agama, plus ahli yang lain-lainnya. Bagus. Yang dibahas sekarang tidak punya ilmu tentang perkara agama. Namun dia punya ilmu tentang perkara dunia. Jahil. Tidak ada yang ilmunya. Barakallahu fikum. Juga belum mengatakan termasuk orang yang jahil adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan mereka berbicara dengan hawa nafsunya. Dikatakan sama Syekh Salih Fauzan, Hafizahullah. Beliau mengatakan, La yajuzul akhdhu anil juhal walau kanu muta'alimin tidak diperbolehkan mengambil ilmu dari orang-orang jahil walaupun mereka nampaknya alim muta'alim yang soalim jahil-jahil barakallahu fikum Qanafdina'azakumullah termasuk dalam kategori al-jahil ialah as-sahafiyun As-sahabiyun alladzina ya'khudhunal ilma as suhuf la al ulama. Yang mengambil ilmu dari kitab-kitab dengan tanpa ulama. Yang belajar secara otodidak. Tidak ada pembimbing dari kalangan para ulama. Ini Ini akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Barakallahu fikum. Sulaiman ibnu Musa al-Ashdaq rahimahullah menyatakan. La yu'khadhul ilmu min sahafi tidak boleh diambil ilmu dari seorang sahabi. sahabi yang otodidak dalam belajar agamanya. Barakallahu fikum. Termasuk dari kalangan orang jahil. Ialah man qalla ilmuhu minal khutaba. Orang-orang yang dangkal ilmunya. Yang sedikit ilmunya dari para khatib. Khatib-khatib. Yang dangkal keilmuannya. Hanya pandai bicara. Tongkosong nyaring bunyinya. Atau khutbah membaca panduan khutbah dan semisalnya. Inilah yukhat ahlul ilm. Barakallahu fikum. Mereka itu ulama kalangan awam. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan al-alimu indal awam man al mimbar. Orang alim dalam kacamatanya awam setiap orang yang naik mimbar dikatakan alim. Itu kacamata awam ya, kawan kacamata agama harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam perkara agama Allah. Termasuk dalam kategori al-jahil ialah man qalla ilmuhum min al-wu'ad. Orang yang dangkal keilmuannya dari kalangan orang-orang yang memberikan penceramah, memberikan ceramah, memberikan mau'izah, mau'izah. Tapi dangkal keilmuannya, enggak diambil ilmu daripadanya barakallahu Juga man qalla fiqhuhu min al-qisas yang dangkal ilmunya dari orang-orang yang tukang cerita. Hanya dongeng, menyampaikan hikayat, menyampaikan kisah-kisah, dangkal ilmunya. Tidak diambil ilmu daripadanya barakallah. Juga man qalla fiqhuhu al ubad. Ahli ibadah, orang yang semangat ibadah tapi dangkal keilmuannya. Tidak diambil ilmu daripadanya. Juga man qalla ilmuhu al qurra. Ahli kiraah ahli tajwid. Bacaannya bagus, tapi dangkal ilmu dia terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, orang yang jahil, orang yang bodoh tentang perkara agama Allah, yang dangkal keilmuannya tidak boleh diambil ilmu daripadanya walaupun memiliki keutamaan dalam bidang yang lain. Yang ini pintar ngomong, yang ini pintar bercerita, yang ini pintarnya memberikan mau'idhah, yang ini pintarnya membaca Al-Quran dengan tajwid dan segala macamnya nggak dianggap. Itu semuanya adalah para majhulin, para, para juhala, barakallahu Termasuk orang yang tidak diambil ilmu daripadanya ialah al-majhul. Orang yang tidak dikenal sisi keilmuannya. Maknanya, al-majhul huwa kullu man tasaddara ifadatin nas wala yu'raf haluhu min jihatil ilm. Yang tampil memberikan ilmu, faedah ilmu kepada orang lain tetapi tidak dikenal sisi keilmuannya. Kita nggak tahu dari mana mengambil ilmu. Bagaimana dia belajar dulunya, bagus ataukah tidak. Dengan siapa dia belajar, siapa guru-gurunya, majhul. Tiba-tiba tampil kemudian menawan penampilannya, mempesona, orang terperangah dengan keahlian dia berbicara, langsung dikatakan sebagai dai, sebagai ustaz dan semisalnya, barakallahu fikum, khalas. La ya ikhwati. Orang yang masih belum jelas harus diperjelas keadaan dia. Dari mana belajarnya? Apa yang dia pelajari? Bagaimana dia dulu belajar? Dari siapa mengambil ilmunya, siapa gurunya, bagaimana istifadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, jelas. Barakallahu Ada yang tanya barangkali. Terus supaya diketahui dia jelas bagaimana? Dijawab oleh Syekh Ahmad bin Umar Basimul Hafizahullah. Itu diketahui dari para ulama yang ada di tempatnya. Ketika para ulama al-masyayikh memberikan informasi kepada kita tentang si fulan, tentang si alan, maka dia ma'ruf dengan tazkiyah masyayikh tadi. Mungkin kita dulu nggak tahu siapa dia. Tapi para masyayikh mengatakan, aku akhuna fulan, akhun fadil, dia begini, begini, ini bagus, ambil daripada dia ilmu. Diambil ilmu. Diketahui dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalangan para ulama. Kalangan yang nasional warahmatullahi fikum. Diketahui dari para asyatidah. dari para duat salafiyin di tempatnya masing-masing. Tanya. Man hadha ya, ya Ustaz? Kalau al-Ustaz al-Fadil al-Salafi. Yang salafi. Tahu dia. Mengerti bagaimana keilmuannya, bagaimana keadaan dirinya. Dan meminta para ikhwah untuk istifat daripadanya. Maka diambil ilmu daripadanya. Kalau tidak ada, maka dikatakan majhul. Jangan menimba ilmu agama dari orang yang majhul. Asyib bin Uthaymin rahimahullah. Menyatakan, Al-Kutayyifat kathirah wa kathirah. Aydan min unasin majhulin. La yu'lamu anhum sabiku ilmin. Wala sabiku fiqhin. Fayahsulu fiha. Iza khalafatil haq. Dararun 'ala al ammah. Buku-buku yang kutaib, yang kecil-kecil banyak. Dari orang-orang yang majhul, tidak diketahui sebelumnya ilmunya dia atau fikihnya dia. Ketika menyelisih al-haq, maka kamu menimbulkan kemadaratan. Belum mengatakan setelah itu. Walihada ana ansah. Alla yutalaqa min hadhil kutayibat. Illa man urifa ashabuh. Wa annahum min al-ulama'il mawthuqina bihim. Dinan wa ilman hatta la yadil. Maka saya nasihatkan kata beliau, jangan menimba ilmu dari buku-buku kecil kutayib-kutayib dari dari penulis yang majhul-majhul kecuali dari seseorang yang diketahui penulisnya. Diketahui mereka termasuk ulama yang dipercaya agamanya, ilmunya supaya dia jangan tersesat. Sehingga tidak mudah ya ikhwan untuk mengambil ilmu agama ini. Tidak setiap orang yang pandai bicara dia ambil ilmunya. Dicek terlebih dahulu siapa dia, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ulfahnya, kecondongan hatinya, bagaimana belajarnya, wah ilmu itu diambil dari orang yang masyhur. Masyhur salafiyahnya, masyhur ilmunya, masyhur pula keadaan dia barakallahu fikum. Hadza muhim. Ini yang antum harus camkan baik-baik barakallahu fikum. <clears throat> Sekarang kita masuk pada pembahasan kaidah yang ke-8. Qala al-muallif hafizahullah Al-qaidatu tsaminah. Kaidah yang ke-8. Wa hiya an na'lama jami'an anna sahibal haqq المتمسك به كبير وأن صاحب السنة المتمسك بها السائر على المهج السلبي هو كبير بالحق الذي يسير عليه وهو على خير عظيم بإذن الله Faedah yang ke-8 ialah kita harus mengetahui bahwasanya sahibul haq, ahlul haq yang berpegang teguh dengan hak itu orang besar. Kabir. Sahibus sunnah, ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah yang berjalan di atas manhaj salafi orang besar dengan al-haq yang dia berjalan di atasnya dan dia di atas kebaikan yang sangat agung باذن ta'ala wa anna man khalafa al-haqq wa 'anada wa asarra 'ala batilihi fahuwa saghir wa in kathura ilmu. Dan diketahui ya ikhwan, siapa saja yang menyelisihi kebenaran, yang menentang kebenaran, yang terus menerus di atas kebatilannya, dia orang yang kecil walaupun banyak ilmunya. Belum mengatakan fayu'khadhu minal awal wala yu'khadhu minal thani. Maka diambil ilmu dari orang yang pertama Ahlu sunnah, ahlul haq. Dan gak diambil dari orang yang kedua, orang yang ahlul batil. Walaupun dianggap besar ilmunya. Fayu'khadhu mimman kana 'alal haqqi wa la yu'khadhu mimman inharafa 'anil haq. Maka ilmu diambil dari orang-orang yang di atas al-haq dan tidak diambil dari orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Ini kaidah ya, Pak. Semua ahlu sunnah kabir. Semua ahlul bid'ati sagir. Ini diambil. Keterangan ini barakallahu fikum. Ketika menjelaskan asar bahwasanya ketika ilmu diambil dari sigarihim ketika ilmu diambil dari orang-orang kecil mereka akan binasa disebutkan oleh al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya tentang as-sighar, siapa orang-orang kecil tadi? Beliau mengatakan hum ahlul bid'ah. Orang-orang kecil tadi adalah ahlul bid'ah. Fa amma saghirun yuaddi an ila kabirihim fahuwa kabir. Ada orang yang masih kecil, yang masih muda, tetapi mengajarkan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada ulama kibarnya, maka dia orang yang kafir. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah SAW, "Muju'ila dzillatu was sagar ala man khalaf amri." Dan dijadikan kerendahan dan kecil, kertil atas setiap orang yang menyelisihi sunnahku, yang menyelisihi perintahku. Maka setiap orang yang menyelisihi sunnah Rasul, Dikatakan kerdil, dikatakan kecil, tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Semua orang yang di atas sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ahlu sunnah, maka dikatakan gabir orang yang besar, diambil ilmu daripadanya barakallahu Ini melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Sehingga ahlu wal jamaah jangan berkecil hati. Ketika secara usia mereka lebih junior. Yang dihadapi dari kalangan hizbiyin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, sudah sepuh-sepuh. Gitu ya. Hah? Yang hizbiyun, tua-tua. Senior-senior. Jenggotnya udah putih semuanya. Hah? Udah tua-tua semua ini. Kalau dulu saya bahasakan panser-panser tua. Antum jangan kerdil. Mereka-mereka yang tua-tua tadi itu. Selama di atas kebatilan. Selama di atas bid'ah dan penyimpangan. Kecil. Rendah. Sahir. Tidak diambil ilmu daripada. Sementara harus sunnah. Walaupun usianya masih di bawah mereka. Masih muda. Tetapi dia di atas sunnah. Alal haq. Berpegang teguh dengan sunnah memiliki ilmu yang sunnah, dikenal salafiyahnya, direkomendasi oleh para ulama sunnah al-kibar, maka dia orang yang kebir, orang yang besar, besar ilmunya, besar dengan al-haq yang dia pegang. Ambil ilmu daripadanya barakallahu fikum dan jangan merasa kecil di hadapan semua orang yang menyimpang walaupun sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua umurnya. Apalagi seorang ahlu sunnah Apalagi seorang salafi yang ilmunya banyak tua lagi. Sebagaimana para ulama unal kibar, ulama-ulama kita yang besar, sudah besar ilmunya, tua umurnya. Itu lebih baik lagi barakallahu fikum diambil ilmu daripada mereka. Ringkasnya, sahibus sunnah kabir wa sahibul hawa sahir. Sahibus sunnah besar, sahibu hawa kecil. Diambil ilmu dari sahibu sunnah dan enggak diambil ilmu dari sahibu hawa. Ada wabih. Kaidah yang kesembilan. Dikarenakan waktunya sudah sempit. Jadi nggak mungkin diperpanjang. Walaupun di catatan saya terlalu panjang mau yang mau disampaikan. Al-Muhim kita baca sekarang. Kaidah yang kesembilan. <clears throat> Qala hafidhahullah. Tasi'ah. التاسعة qa'idatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani fiha. Kaidah yang kesembilan, kaidah yang sangat penting. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan ikhwan-ikhwanku dengannya. Wahia ayyuhasibal mar'u nafsahu fi akwalihi wa af'alihi. Hendaknya seseorang itu introspeksi diri. Selalu muhasabah introspeksi terkait dengan ucapannya dan perbuatannya. Upayakan perbuatannya itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan di atas al-haq. Dua poin. Upayakan ucapan perbuatannya ikhlas lillahi ta'ala dan di atas al-haq. Nasihatnya, akhlis niyatak wala tatakallam wa إلا illa الحق haq. Ikhlaskan niatmu. Jangan bicara, jangan berbuat melainkan di atas al-haq. Ini prinsip keikhlasan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Terutama dalam perkara dakwah. Belum mengatakan selain itu. Belum mengatakan fa'ahyanan يأتي الشيطان للواحد منا ويجعله يخوض في أمر يتكلم فيه فيتكلم في أشخاص أو في بعض إخوانه انتقاما لأمور شخصية بينه وبينهم في صورة الذب عن المنهج السلفي هذه هذه kata beliau Beliau mengatakan sebab kadang-kadang setan itu, setan ya Setan itu datang kepada salah seorang di antara kita. Dan menjadikan orang ini tadi, dia masuk dalam sebuah permasalahan, berkecimpung dalam sebuah permasalahan, kemudian dia berbicara padanya. Ternyata dia membicarakan tentang orang-orang tertentu atau membicarakan sebagian saudaranya dia hanya dalam rangka untuk melampiaskan perkara-perkara pribadi yang terjadi antara dia dengan mereka tapi dibikin dan dibentuk seolah-olah membela manhaj salaf. Yang ini khonaftina azakumullah amruhu khatir. Perkaranya sangat berbahaya. Ini khonaftina azakumullah menimpa orang-orang yang keikhlasannya kurang. Menimpa pada orang-orang yang niatan dan tujuan-tujuan dakwahnya tendensi duniawi. Hati-hati ya. Ini yang disebut dengan penyakit hubur riasah. Hubur riasah. Mencintai kedudukan dan tahta. Dakwahnya bukan ilallah Dakwahnya bukan ila sabilillah. Dakwahnya bukan ilal khair. Tetapi dakwahnya ila nafsihi. Menyeru orang untuk kembali pada dirinya. Ikut dengan dirinya. Menjadi pengikutnya. Menjadi orangnya. Mencintai dia. Membela dia. Menolong dia. Kepada dirinya. Ini yang sangat mengerikan. para Barakallahu tetapi dia bungkus dengan nama dakwah ilallah. Dia bungkus dengan nama dakwah salafiyah. Harakallah itu. Orang yang semacam ini ketika nanti terjadi clash dengan sebagian ikhwah masalah pribadi akan dia tampilkan seolah-olah masalah manhaj seolah-olah masalah dakwah yang besar barang siapa yang menyelisihi dia maka dia dikatakan hizbi wahakata ini adalah penyakit yang menimpa bukan arus bawah. Hmm, ini penyakit yang menimpa kalangan elit. Gitu bahasanya. Ini yang menimpa kalangan elit. Barakallahu fikum. Tahu kalangan elit? Hmm, kalangan atas. Bukan arus bawah. Hah? Arus bawah mainnya kasar. Kalau arus atas, elit mainnya cantik, halus, membahayakan. Ketika orang sudah terkena yang namanya hubur riasah cinta kedudukan barakallahu fikum. Penyakitnya datang dengan tiba-tiba, meresap, merayap, langsung menghujam dalam jiwa, susah dikeluarkan. Kecuali dengan keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah swt. Barakallahu fikum. Wa min suwarihi. Termasuk bentuknya barakallahu fikum ialah <clears throat> seseorang yang terkena penyakit hubur riasa. Ketika dia dengan uh, dengan gayanya dikarenakan dia misalkan sebagai orang yang kali pertama berdakwah tempat itu atau sebagai orang yang menganggap dia sendiri sebagai orang yang paling senior atau orang yang paling berilmu atau orang yang paling lama di hadapan para ulama, para masyayikh. Misalkan yang menyatakan yang dakwah ke tempat ini semuanya harus lewat saya. Pintunya adalah saya. Semuanya. Siapa saja yang datang ke tempat ini harus lewat saya. Karena saya yang kali pertama dakwah di tempat ini. Karena saya yang kali pertama menyemarakkan dakwah di tempat ini. Dan saya pandang, Allah alam ya ya. Saya pandang dari semua yang ada ini kok namanya saya yang paling alim. Hmm, Masya Allah. Hakada. Nah, Ada yang datang. Kulon Ustaz, saya mau di sini Ustaz e, eh, mau ta'awun sama antum. Dikarenakan Masya Allah banyak ikhwah dan segala macamnya. Baik, alhamdulillah masalah. Gabung. Hah? Ngajar dia. Harakallah fikum. Masya Allah yang baru datang ini. Khanamtina azakumullah. Orangnya halus. Orangnya lembut. Tapi penuh keteguhan. Bisa mengambil hati para ikhwah dia menyampaikan ilmu dengan sebenar-benarnya Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tetapi dia memiliki kelebihan. Bisa menarik para ikhwah. Pembahasannya menarik. Penyampaiannya bagus. Masya Allah. Para ikhwah suka dengan dia. Orangnya arif. Orangnya bijak. Orangnya dewasa. Masya Allah. Setiap kali yang baru datang tadi itu. Menyampaikan ilmunya Masya Allah. Yang datang itu banyak. Masjid-masjid tempat-tempat halakohnya dia ramai dengan orang. Para hadirin banyak. Barakallah itu. Adapun yang satu ini yang katanya sebagai seniornya tadi itu. Dikarenakan dia memang memiliki penyakit huburiyasah. Nah, maunya dia serba dia begitu. Ketika dia yang talim. Tidak sebanyak yang pertama tadi. Tidak sebanyak yang uh, orang yang baru nyampe tadi itu. Hmm? Awalnya dia biasa. Ya maklum barang baru. Hah? Biasa. Para ikhwan semangat dengan barang baru. Kan gitu ya. Tapi lama-lama Masya Allah semakin lama semakin ramai. Taklimnya di sana semakin sepi taklimnya di sini. Mulai dia. Kemana para ikhwan ini? Biasanya kalau saya taklim penuh masjid. Sekarang ini para ikhwah jarang hadir ke tempat taklim saya. Hmm? Ah, saat ada yang sibuk, ada yang ini, ada yang itu. Khair insyaAllah. Dia tanya informasi. Kalau taklimnya Ustaz Fulan bagaimana? Full Ustaz. Masjid penuh. Full. Oh, penyampaiannya bagus Ustaz, manis. Begitu arif, begitu bijak. Di depannya orang tadi itu ngomongnya. Arif, bijak, Masya Allah. Banyak kita punya keluhan-keluhan sampai kepada beliau. Diselesaikan dengan cara yang bagus. Dengan cara yang hikmah. Wah, wah, wah, ilah akhiri. Tidak ngerti, ini lagi jengkel. <clears throat> oh, gitu. Ya. Pada kajian dia yang berikutnya mulai memunculkan perkara-perkara yang menunjukkan hubur yasa tadi. Saya tanya muncul. Nah, saya mendapati sebagian ikhwah ini sudah mulai aneh. Melupakan barang lama. Meninggalkan barang lama. Memakai barang baru. Rupanya mereka sudah lupa dengan jasa-jasa orang lama ini. Siapa yang mulai pertama kali dakwah di sini? Siapa ya ikhwan? Tidak ada yang jawab, dia jawab sendiri. Saya kan? Saya orang yang pertama dakwah di sini. Saya orang pertama yang mengembangkan dakwah di sini. Dulu di sini tidak ada siapa-siapa. Satu, dua, tiga orang. Saya datang ramai. Gitu kan? Ada yang baru lupa dengan yang lama. Nanti hati itu. Itu jangan-jangan oh, mulai ya Pak. Wah kata. Bikin gara-gara. Al-muhim yang semacam ini khonaftina azakumullah berbahaya. Ujung-ujungnya nanti dia akan berusaha mencari-cari kesalahan ustadz yang baru tadi itu. Ada kelas sedikit dibesar-besarkan sama dia. Perkaranya bukan perkara manhaji, bukan perkara akidah, bukan perkara manhaji tapi perkaranya iri. Perkaranya hasad. Perkaranya jengkel dengan si fulan. Tapi besar besarkan sama Allahul musta'an la haula la quwata illa billah. Maka perlu muhasabah terkait dengan ucapan kita, terkait dengan perbuatan kita, terkait dengan dakwah kita. Betul-betul harus lillahi ta'ala ikhlasa dan di atas al-haq sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Waspadai penyakit hubbur Itu merupakan penyakit riak yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita. Belum menasihatkan ya. Fal wahid yusahhihu niyatahu wa yuraqibu Allah wa la yadlimu ikhwanah maka masing-masing orang harus membenarkan niatnya. Dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan jangan membolimi saudara-saudara dia. Wa ya'lam dan dia harus tahu. Annahu law kazaba. Au azhara khilafa ma yubutin. Fa inna Allah ya'lamu dhalik. Dia harus tahu. Kalau dia sampai berdusta. Atau memunculkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Dia menampilkan Beda dengan yang di dalam batinnya. Dia harus tahu. Allah mengetahui semua itu. Allah akan membongkarnya suatu saat nanti. Barakallahu Belum mengatakan di sini, Fa'innana najidu anna katsiran minal fitan allati tahsulu bayna syabab qad yuharib qad yuharibuna nasaks. wa yurduna alaih wa hadha syakhs innahu akta. kana yumkin antu tu'alaja bi hikmatin wa rifq ويصحح الوضع دون أن يشد عليه حتى يطعن فيه ويخرج من السلفية belum mengatakan sebab kita mendapati banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para syabab terkadang mereka memerangi seseorang membantah seseorang orang ini punya kesalahan tapi memungkinkan untuk diproses, diperbaiki dengan cara hikmah, dengan cara kelembutan. Sehingga kondisinya diperbaiki dengan tanpa harus bersikap keras dengan dia atau menikam dia, mencela dia atau mengeluarkan dia dari salafiyah. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan baik-baik azakumullah. Sehingga ketika ada orang yang berbuat kesalahan, yang pertama cek dulu kesalahannya. Salah dalam bab apa? Kalau kesalahannya dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan manhaji, bukan akadi, khilaf. Maka cara yang tepat barakallahu fikum diluruskan dengan cara yang hikmah. Dibetulkan dengan cara yang hikmah. Dinasihati dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Atau kesalahan kedua. Kesalahannya di dalam perkara din. Perkara agama. Tayyib Dalam perkara akidah, perkara prinsip-prinsip agama, atau kata perkara ahkamu syariah. Dirinci lagi. Kesalahannya dalam perkara ahkamu syariah. Hukum-hukum fikih yang dia nggak tahu. Ringan. Antum datangi dia, antum tegur dia, antum nasihati dia, kasih ilmunya terkait dengan fiqih islami, terkait dengan ahkamu syariah. Antum mendapat ada ikhwah yang wudhunya kurang sempurna, mendapati ikhwah, sholatnya ada perkara yang kurang sesuai dengan sunnah, tegur dia. Ajari ahkam syariah. Atau yang berikutnya kesalahannya itu dalam perkara agama dan di dalam perkara prinsip. Perkara prinsip dari prinsip-prinsip agama. Perkara manhaj, perkara akidah. Di sini khonamtina azakumullah harus ada upaya nasihat. Terlebih dahulu harus kamu nasihati dengan cara yang baik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Ad-dinun Agama adalah nasihat. Nasihat. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Tidak perlu langsung atau sikapi. Tidak perlu langsung antum boikot, hajur dia. Tidak perlu langsung antum takbir dia. Belum waktunya. Sabar. Nasihati dulu. Berapa lama nasihatinya ya Pak? Berapa lama nasihatinya ya Pak? Hah, berapa lama? Pak diam saja. Ini kesalahannya jelas. Jelas-jelas salah menyimpang dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. Kita nasihati dia. Berapa lama nasihatinya? Berapa kali menasihati dia? Pak diam aja? Hah? Tiga kali? Paham apa? Tentang kesalahannya. Berapa kali sampai dia paham? Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali. Saya bertanya kepada antum yang semacam ini, barakallahu fikum, karena di antara syubhatnya al-mumayyi'in di zaman sekarang ini ialah mereka itu membuka peluang nasihat tanpa batas. Ini Pak, nasihati ya. Sampai kapan? Pokoknya nasihati. Nasihati. Nasihati. Selesai. Sampai kapan? Pokoknya nasihati. Sudah saya nasihati. Jangan antum. Yang lainnya lagi. Sudah mereka. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Sampai kapan? Prinsip ini akhirnya membuat mereka hizbiyin, al-mumayyi'in. Mereka kemudian bermajelis dengan orang-orang yang jelas sebagai hizbiyin. Jelas-jelas menyimpang. Katanya dalam rangka menasihati. Ini upaya menyelisihi manhaj salaf. Barakallahu itu Duduk dengan mereka, majelis dengan mereka, nasihati lagi, nasihati lagi. Para ulama sudah menjatuhkan fonisnya. Fulan hizbi. Gerakan ini hizbiyah dan segala macamnya. Mereka masih mengatakan, nasihati ya akhi. Nasihati ya akhi. Sampai kapan? Hizbiin. tidak punya batas. Akhirnya mereka tahun dakwah dengan mereka, majelis dengan mereka, kumpul bareng dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dan juga semua dengan mereka. Ini hizbiyin. Adapun prinsip salaf barakallahu fikum yang namanya an-nasihah la budda an tantahiya ila syai'in. Yang namanya nasihat pasti akan berhenti pada sebuah kesimpulan. Imma batu wa imma jabus. Ketahuan. Bisa jadi dia cukup satu dua kali nasihat kelihatan. Ini orang batu. Begitu menentang, tidak mau mendengarkan ucapan, tidak mau mendengarkan yang namanya nasihat. Satu, dua, tiga kali cukup. Ini orang batu. Masalah. Masalah ya Pak. Oh, yang menyimpang dalam perkara prinsip. Ada kalanya satu dua kali belum. Tapi dia menampakkan keinginannya untuk mencapai al-haq. Tapi belum jelas bagi dia. Sabar. Nah, satu lagi. Terus dikasih penjelasan dengan cara yang baik, dengan cara yang sedang, dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras. Sampai ternyata batu lagi. Ya sudah, masalah. Bahagia. Itu disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu' 'alal manhaj salafi Masalah ini. Yang namanya nasihat ya ikhwan. Mungkin orang itu menerima. Alhamdulillah. Atau orang itu menentang. Ma'asalamah. Ada batasnya. Asyik Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Hafizahullah ta'ala wa juga demikian. Kita yang nama masalah batas menasihati. Belum ada tergantung orangnya. Ada yang satu, dua, tiga kali yakni. Ini mu'anid. Orang yang menentang. Dan segala macamnya. Ma'asalamah. Ada yang kemudian masih mungkin diharapkan kebaikan-kebaikan dia. Terus nasihati. Sampai pada sebuah kesimpulan. Batu atau gabus. Batu ma'asalama gabus. Kita upayakan kembali. Wah kata. Hakata harus sunnah. Ada motif yang jelas. Barakallahu fikum. Sehingga ada proses. Dan ahlu sunnah barakallahu fikum. Bukan orang yang mudah mentahdir. Ingat baik-baik. Yang mereka tahzir adalah orang-orang yang ditahzir oleh para ulama. Atau yang layak tahzir. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya. Atau syubhatnya. Atau marah bahayanya. Atau kejahatannya. Atau yang semisalnya. Tidak mudah mengatakan tahzir. Barakallahu fikum. Ahlu sunnati wal jamaah apalagi. Salafiyin. Tidak mudah untuk menfonis orang hizbi. Atau orang itu mubtadi. Tidak gampang. Ifhamu hadha barakallahu fikum yang disampaikan oleh mereka bahwasanya salafiyin jama'atut tahzir ada kadhib menuduh salafiyin dengan jamaah tabdi ada kadhib salafiyun hanya menghukumi orang dengan bid'ah sebagai mubtadi ketika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan para ulama yang menyampaikannya ketika mentahdir orang yang ditahdir orang yang layak tahdir para fikum atau yang ditahdir oleh para ulama tidak serampangan para itu. Lain halnya dengan yang namanya Haddadiyah. Sekte Haddadiyah dikenal serampangan dalam menghukumi orang sebagai hizbi atau sebagai mubtadi. Semua orang yang menyelisihi dia hizbi, mubtadi. Sampai orang awam yang nggak tahu apa-apa hizbi, mubtadi atau tukang beda hizbi, mubtadi. Semuanya hizbi, semuanya mubtadi dengan semata-mata menyelisihi dia. هذا دي بارك الله فيك الله musta'an la haula wala quwata illa illa billah. Sehingga ahlu sunnah tidak lembek, tidak terlalu kaku. Tidak lembek sebagaimana sururiin halabiyin. Dan juga tidak kaku sebagaimana haddadiyah. Sesuai dengan porsinya. Pada waktunya tahdir, tahdir. Pada waktunya tabdi, tabdi. Pada waktunya hajar, hajar. Pada waktunya lembut, lembut. Waktunya hikmah, fil hikmah. Waktunya lembut, uh, eh, rifkun walin. Rifkun walin dengan kesantunan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Namun mereka yang fanatina azakumullah menuduh ahlu sunnah sebagai jamaah tahdir. Dikarenakan ahlu sunnah itu. Kalau sudah tampil mentahdir. Itu seakar-akarnya. Gamblang, jelas, tanpa teding aling-aling. Sehingga mereka yang ditahdir tadi itu. Yang ketakutan Maslahatnya akan hancur. Katanya pamornya akan jatuh. Barakallahu fikum. Sehingga dituduh sebagai jamaah tahdir dan semisalnya. Wahada kadib. Barakallahu fikum. <clears throat> قال حفظه الله وهذا التعامل في الأمور التي يقع فيها بعض الشباب أو يقع فيها بعض من يظهر عليه إرادة الحق وما بلغ في المعاناة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق مبلغا يدل على خذلانه وعلى بعده عن الحق كحال الحلب وأباشر وهذا التعامل model muamalah dalam perkara-perkara seperti ini yang terjadi yang terjatuh padanya sebagian syabab atau yang terjatuh padanya sebagian orang yang nampak padanya kehendak untuk al-haq dan dia tidak mencapai tingkatan mu'anadah perentangan atau terus menerus aral batil atau tidak menerima al-haq tidak sampai pada sebuah tingkat yang menunjukkan dia orang yang rendah tidak sempat menunjukkan orang yang jauh Barakallahu fikum. Jauh dari al-haq. Sebagaimana keadaannya Al-Halabi wa Aubashi. Al-Halabi, Ali, Hasan, Al-Halabi. Barakallahu fikum. Wa Aubashi, ay akhlatih. Pengikutnya yang campur bersama dengan dia. Al-Aubash, al Akhlat. Jadi, katanya beliau. Kalau ada seorang ikhwah yang salah. Jatuh dalam kesalahan. Tidak ada mu'anadah tidak ada sikap menentang. Barakallahu fikum. Tidak ada sikap al-israr alal batil. Terus menerus al batil. Tayyib. Dan nampak pada dirinya iradatul haq. Keinginan untuk benar. Maka semacam ini barakallahu fikum. Disikapi dengan cara di atas. Disembuhkan dengan cara hikmah. Dengan cara yang lembut Jangan dikeluarkan dari salafiyah. Jangan antum celak, Jangan duduk boikot. Jangan sikap keras. jangan cara yang halus. Lain halnya dengan seseorang yang sudah menunjukkan sikap mu'anada. Menentang. Sikap al-israru al-batil. Terang-terangan. e, Terus-menerus di atas al-batil. tapi Kemudian tidak pernah mau menerima al-haq. Contohkan seperti Ali Hasan Al-Halabi. Wa Ubashir. Maka yang semacam ini barakallahu fikum disikapi dengan tegas. Sekarang ini Allah fitnah yang cukup besar yang menimpa dakwah salafiyah adalah fitnahnya Al-Halabi. Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang mengaku sebagai muridnya Al-Muhaddith Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Al-Halabi ini ya ikhwan. Sekarang ini dia merangkul semua orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang ini. Semua dirangkul dan semua diyakini sebagai salafi. Diyakini sebagai ahlu sunnah. Dan yang berseberangan dengan dia dikatakan mutasyadid. Tidak mengatakan salat, Mengatakan mutasyadid Atau gulatul, gulatul tahzir. Dia mengayomi semua orang yang masuk dalam ling-lingnya Qutbiyah Sururiyah. Dia, meng, dia mengayomi sosok seseorang yang menyimpang yang bernama Adnan Ar'ur membela Syed Kutub. Barakallahu fikum. Juga mengayomi bekerja sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Al-Maghrawi. Juga Abdul Hasan Al-Ma'rifi dari Yaman. Dan yang bersama dengan dia. Semua dia rangkul. Dan membuat sebuah situs dengan namanya Kul Salafin. Semuanya Salafin. Kemudian yang berseberangan dengan mereka dikatakan mutasyadid. Yang berseberangan dengan mereka maksudnya ya kan adalah para ulama yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia ini. Dan ternyata yang dimaksud adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dan para masyayikh yang bersama dengan beliau. Sehingga semua orang yang telah dibongkar penyimpangan-penyimpangannya oleh Syekh Rabi bin Hadi dan para masyayikh dikatakan mereka semua salafiyin. Katanya Ali Halabi. Semua salafin yang membantah kita Mutasyadid. Gulatul uh, eh, gulatul tahdir. Ekstrim dalam tahdir. Mohon maaf kalau bahasanya kira tidak jamaah tahdir. Dia Halabi Indonesia ya Pak. Barakallahu fikum. Apakah dia salafi? Mutasyadid. Tidak menganggap para masyaikhuna sebagai masyaikh salafiyin. Sama sekali. Dikatakan sebagai mutasyadid. Dikatakan sebagai gulat. Dan segala macamnya. Yang salafiyin siapa? Dia dan bolo-bolonya. Ada mu'anid ya ikhwan. Nah, dikatakan sebagai fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Di samping fitnahnya saya tutup dengan pemahaman-pemahaman takfirnya dan yang lain-lainnya juga fitnah yang sekarang ini betul-betul sangat keras permusuhannya dengan dakwah salafiyah dan masyayikh salafiyin al-halabi dan halabiyah Aba man aba wa radiya man radi. Yang ridha-ridha yang ndak-ndak. Itu kenyataan yang terjadi barakallahu fikum. Semua dia rangkul kecuali para masyayikh salafiyin. Allahul musta'an wa la haula wa la illa billah. Tahu dia kan Al-Halabi ini? Yang bolak-balik Indonesia ini. Yang bentar lagi mau tampil lagi di Indonesia ini. Allah musta'an. Nama ya kawan. Jadi yang mencontohkan Al-Halafi bukan saya kan ya. Yang mencontohkan siapa ini? Muallif. Barakallahu fikum. Para masyayikh memiliki bantahan-bantahan yang sangat panjang untuk Ali Al-Halabi. Syekh Rabi bin Hadi. Kemudian eh, eh, Syekh Ubed Al-Jabir. Kitab Jinayatut Tamayyu' alal manhaji salafi berupa soal jawab itu rata-rata membantah pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada pada Ali Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Sehingga mereka dikatakan sebagai Halabiyah. Halabiyah yang punya pemahaman Ali Al-Halabi. Dan Halabinya Indonesia Kiranda. Barakallahu fikum. Plak, Kalau kali-kali kalian plak, ya. Eh, sebelas dua belas. <coughs> Barakallahu fikum. Masya Allah. Naam, al-muhim inti daripada kaidah ini fanatina asakumullah ialah kita harus bersikap pertengahan. Jangan lembek, jangan terlalu kasar. Tapi semua harus pertengahan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bersikap lembut pada waktunya, bersikap tegas pada waktunya dan memilah-milah kesalahan pribadi atau kesalahan manhaj. Barakallahu fikum. <clears throat> Jadi dibaca pandan yang 10 sama 11 <clears throat> Gimana? Sepuluhnya masalah ilmu, sebelasnya masalah ikhlas. <clears throat> Baca dulu aja ya. Baca cepat gitu ya. Ya. Ini kalau teruskan pada asar, saya maghrib selesai. <coughs> tak bisa kan? Oh, tak bisa ya sudah. <coughs> Baik, kaidah berikutnya. Qala hafizahullah. Al-qa'idatul 'ashirah yang ke-10. Wa al-umuril muhimma fi hadal janib. Termasuk perkara yang sangat penting dalam masalah ini. Al-ilm, al-ilm kata beliau. Ilmu, ilmu ya ikhwan. Kathirun minas salafiyin, salafi. Kebanyakan salafiyin ngakunya salafi. Lakin ma yataqaddam fil ilm. Tapi tidak ada kemajuan dalam ilmunya. Ini teguran untuk semua salafiyin. Jangan merasa bangga jadi salafi, tapi nggak pernah belajar. banyak salafiyin, salafi, tapi tidak ada kemajuan dalam ilmunya. Ma yata'allam, tidak mau ngaji, tidak mau taklim. Ma yakra' kalam al-ulama il marufin tidak mau membaca kalamnya para ulama yang ma'ruf. Ma yasma' di ashratitih Di ashritatihim, tidak mau mendengarkan kasir-kasir mereka. Al-ilm pada beliau, ilmu ya ikhwan. Nahnu bihaja ilaih. Kita sangat memerlukan ilmu. Lianna al-ilma fi idnillah fihi al-khasyatu lillah wa fihi ma'rifatul haqqi minal batil bitafasilihima. Dengan ilmu ini binillah di dalamnya ada khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Di dalamnya kita akan bisa mengetahui mana al-haq, mana al-batil dengan terperinci. Wa fihi ma'rifat kaifa ta'budullah. Juga di dalamnya ada pengetahuan bagaimana kamu beribadah kepada Allah. Wa fihi aidan ma'rifat kaifa tata'amal ma'al ahdathi wal masyakil. Juga dalam ilmu itu ada pengetahuan bagaimana kamu bermuamalah, bersikap, menghadapi berbagai macam peristiwa dan muskilah-muskilah. Al-ilm ya ikhwan. Al-ilm. Ciri khasnya salafiyin itu sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Saya teruskan lagi ya. Kathirun minal masyakil allati hasalat baina syabab tajidu marji'aha lil jahl bil ilmi syar'i atau ittiba'il hawa wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Kebanyakan muskilah kebanyakan muskilah yang terjadi di kalangan pemuda-pemuda sumbernya karena bodoh, jahil dengan ilmu syar'i. Atau mengikuti hawa nafsu. Atau masing-masing bangga dengan pendapatnya sendiri. Tiga ya. Jahil, Ittiba'ul hawa ujub. Kama fi hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan salatun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wasuhun muta' dan suh yang ditaati. Asyuh itu ya ikhwan barakallahu fikum kebakilan. Tapi yang dimaukan sekarang al, al jahl ya ikhwan kejahilan yang ditaati. Wa i'jabul mar'i bi dan masing-masing orang yang merasa ujub, merasa banget dengan dirinya sendiri. Ini membahayakan. Sok pinter padahal jahil. Sok berkata saya, saya, saya. Ujub dengan pendapatnya. Ujub dengan apa yang dia miliki. Oh menanta. Siapa kamu? Alim bukan. Termasuk kibar ulama juga bukan. Tolib ilm. Enggak juga. Wailiful ilm. Mungkin. Allah Musa. Jangan merasa bangga dengan apa yang ada pada antum. Di antara sebab munculnya banyak muskilah di kalangan para syabab. Sudah tidak punya ilmu. Sok gaya berbicara. Sok mengerti segala-galanya. Merasa bangga dengan pendapatnya. Ngotot dengan pendapatnya semata. Pakai hawa nafsu lagi. Halas. Semuanya akan hancur. Tiga perkara menghancurkan tadi. Barakallahu alaikum. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan dia hasan li ghairihi memiliki jalur yang cukup banyak dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Kata muallif, faqad taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma. Terkadang kamu menyampaikan kepada dia, kamu nasihati dia, enggak mau mendengarkan. Bal yaqulu bahkan dia mengatakan, la ana ara La ana kata. Dia mengatakan, tidak. Pendapat saya seperti ini. Dinasihat ya akhi. Sof, para ulama kita telah berbicara. Masyaikhul kibar telah menyampaikan fatwanya. Begini, begini, begini. Antum nasihati dia. Tidak mau nerima. Tidak mau mendengar. Tidak, tidak, tidak. Saya nggak sepakat dengan syifulah. Saya mengatakan begini. Pendapat saya seperti ini. Atau lagi mengatakan, la yurzimunihad. Tidak mengharuskan saya ikut dengan alim fulan. Saya bukan mukallid. Saya bukan orang yang takut dengan Syekh fulan dan Syekh Alan. Saya mengatakan begini. Uh, luar biasa. Syekh sudah mengatakan demikian. Ulama kifar menerangkan demikian. Tidak mau mendengarkan. Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Apa kata Syekh? men hatta taro. Kamu itu siapa? Hingga mengatakan pendapat saya, pendapat saya. Siapa kamu itu? Hal anta indaka minil ilm ma tuhassinu bihi nafsak wa tahmiha min zalal wal khatar kamu memiliki ilmu apa kamu sudah memiliki ilmu yang dengan itu engkau bisa menjaga diri kamu dan memayunginya dari ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan? Illa man rahimallah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La najid. Kita enggak mendapati yang semacam itu. Belum mengatakan fal ilm amruhu buhim fil manhaj salaf maka ilmu perkara yang sangat penting dalam marsalah dan beliau mengatakan rincian ilmunya rincian ilmunya al ilmu fil rudud ilmu tentang bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah maksudnya Ivan ya ilmu uh, bantahan para ulama buku-buku ulama yang isinya membongkar makar hizbiyin yang isinya membongkar uh, sekte ini dan segala macamnya rudud itu ilmu Bukan fitnah. Al-ilm fi qiraati abwabul ilm. Dan juga ilmu dalam membaca berbagai macam bab keilmuan. Fi tauhid, dalam perkara tauhid. Wal fiqh, dalam perkara fiqh. Wa nahwu min al umur allati yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yaumihi wa Dan yang semisal itu ya ikhwan dari perkara-perkara yang diperlukan oleh seseorang dalam beribadah kepada Rabbnya dalam sehari semalamnya. Al-ilm harus sibuk dengan ilmu barakallahu fikum. Dan ingat, semua ilmu syar'i. Pelajari ilmu akidah, pelajari ilmu fiqh, pelajari ilmu tauhid, pelajari akhlak wa muamalah, semuanya termasuk di dalamnya pelajari juga yang namanya ilmu rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada itu satu bagian ilmu yang terpenting dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu rudud para fikum. Sebagian pihak tidak memasukkan yang satu ini. Itu juga merupakan ciri khasnya hizbiyin zaman sekarang ini. Al-mumayyi'in zaman sekarang ini. Ketika mengatakan sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Melupakan ilmu rudud. Ketika disampaikan bantahan-bantahan para ulama. Jangan sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan ilmu. Ada khatir. Bantahan ulama dikatakan fitnah. Sementara ulama semuanya mengatakan itu ilmu. Ilmu rudud. Itu sudah ada dari mulai zaman salafun salih sampai sekarang ini. Bahkan kitab dengan judul Rad. Bantahan sangat banyak. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah punya kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Namanya apa ya, Rudud. Kamu katakan fitnah. Hah? Itu hanya hizbi yang mengatakan demikian. Salafiyun mengatakan itu ilmu. Satu bagian dari ilmu yang ada. Barakallahu fikum. Para ulama dulu menulis kitab-kitab bantahan. Terkadang membantah sektenya. Terkadang membantah pemahamannya. Terkadang membantah orangnya. Terkadang membantah sebuah kitab. Dan semisalnya. Semua dikatakan kutubur rudud. Kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini juga termasuk ilmu. Jangan kamu lupakan. Di samping belajar akidah, fit, muamalah, akhlak dan yang lain-lainnya, jangan lupa membaca buku-buku rudud. Jangan mengesampingkan masalah manhaj barakallahu fikum. Hadza muhim. Barakallahu fikum. Maka dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullahu taala wa ra'ah dalam kitab beliau berjudul marhaban ya talibal ilm tebal segitu ya Pak bukunya tebal ini ya Pak namanya marhaban ya talibal ilm di halaman 111 beliau mengatakan wallahi la qimata lil fiqh wala li ghairihi idza dayya'na al aqidah wa dayya'na at tauhid wa waqa'na fi syirki billah la fa'idata li ayyi ilmin abada Sungguh demi Allah tidak ada harganya ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita menyia-nyiakan akidah dan tauhid dan terjatuh dalam syirik. Demi Allah tidak ada faedahnya ilmu apapun dengan semacam itu. Maka yang paling penting ilmu akidah dan tauhid dan diantaranya barakallahu fikum ilmu rudud. Juga belum mengatakan disebutkan dalam majmu' kutub Rasail Karya beliau, jilid yang ke-14, halaman 266. Beliau menasihatkan. Faya ikhwata ta'allamul ilm. Wahai saudara-saudaraku, hendalah kamu belajar ilmu. Yakni kutubarudud. Yakni mempelajari ilmu dari kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama. Hiya pun min, bil ilmil muhim. Ilmu rudud satu bagian penting dari ilmu-ilmu yang ada. Iqra'u fi abwabis shalah wa abwabiz zakah wa abwabil haj wa abwabil aqidah wa abwabil muamalat wa fi abwabir raddi ala ahli bidah kata beliau. Antum baca bab-bab salat, bab-bab zakat, bab-bab haji, bab-bab akidah, bab-bab muamalah dan juga baca bab-bab bantahan kepada ahli bidah. Beliau mengatakan wa ma yaquluhu ahlul ahwa an ahli sunnah inna syaghlatahum ar-rudud ghairu sahih. Yang disampaikan oleh ahlul bid'ah tentang ahlu sunnah. Bahwasanya kesibukan mereka cuma membantah. Tidak benar. Balhum mustaghiluna bil ilmin nafi. Thumma yarutuna ala al ahwa'i wal bid'ah indal hajati ila dhalik. Yang betul ahlu sunnah itu sibuk dengan ilmu yang bermanfaat dalam semua bidang ilmu. Kemudian ketika diperlukan, mereka membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan ilmu mereka tadi. Wahada syarafun lahum. Ini merupakan kemuliaan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sebab ini merupakan bab nasihat untuk Allah, kitabnya, aimatul muslimin dan amatihim. Dan upaya mereka menempuh jalurnya, salafun salih dalam upaya untuk menjaga agama Allah yang mulia ini. Sehingga semua ikhwan. Siapa bilang kita sibuk dengan rudut, dengan bantahan, dengan tahdir? Tidak. Kita sibuk belajar. Tafsir ada, hadis ada, hirki ada, akhlak ada, muamalah ada, tajwid ada, faraid ada, nahu ada. Semuanya ada. Semua dikaji oleh salafiyin. Tetapi mereka tidak pernah melupakan satu poin penting ini. Untuk menjaga agama Allah. Yaitu ar-rudud ala ahli ahwa'i wal bidah. Sesuatu yang diperangi mati-matian oleh hizbiyin di zaman sekarang ini. Atau sya'u am atau. Mereka mau atau enggan. Ahlu sunnah akan terus mempelajari ilmu rudud di samping mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya barakallahu fikum. Maka ya fanatina azakumullah antum sekalian sibukkan dengan ilmu. Semua ilmu termasuk ilmu rudud. Termasuk ilmu rudud. Termasuk bukan semuanya, tapi termasuk ilmu rudud. Hada muhimun jiddan barakallahu Jangan bangga salafi salafi salafi. Tidak pernah kelihatan taklim. Mau dicurigai kesalafiannya ini. Salafi salafi salafi. Taklimnya cuman kalau pas ada daurah. Jangan begitu. Terus belajar. Entah hadir di majlis ilmu, entah dengan membaca buku, atau mendengarkan uh, radio streaming, atau CD, dan segala macamnya, majalah, banyak cara untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Al-ilm barakallahu fikum. Dan jangan lupa termasuk dalamnya adalah ilmu ilmu rudu. Dan yang terakhir, qala al-muallif hafizahullah taala, al-qa'idatul hadiyatu asyara. Kaidah yang ke-11. <clears throat> Jadi gimana ini? Sampai asar lanjut. Masya Allah sampai asar lanjut. Ini udah pada mau pulang semua ini. Dari jamak ini. Ya. Nah itu gimana ya? Allahul musta'an. Faedah yang ke-11. wa akhtibu bi wa akhtimu biha kalami. Saya tutup ucapanku dengan kaidah yang ke-11 ini wa illa fal kalam kathir jiddan. Padahal ucapannya sangat banyak sekali ya ikhwan. وكان ينبغي أن تكون هذه القاعدة في بداية هذه القواعد dan semestinya kaidah yang ke-11 ini ditaruh di bagian awal kaidah-kaidah yang ada. Lakin kulluna na'rifuha, tapi semuanya kita mengetahui kaidah ini yaitu ala wahyal ikhlasu lillah, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala wa tawajjuh lahu bid-du'a dan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa kepadanya ayyasimana minal fitan Semoga Allah menjaga kita semua dari fitnah-fitnah yang ada. Wa diana ila siratil mustaqim. Menuju kita semua kepada siratil mustaqim. Wa ayyuwafiqana lil haqqi. Wa ayyub'itana anil khilaf. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kepada al-haq. Dan menjauhkan kita semua dari khilaf yang ada. Sehingga jangan sampai melupakan doa. Di samping ikhlas, jangan sampai melupakan doa. Doa kepada Allah Azza wa Jal untuk keselamatan kita, keteguhan kita, dan diselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan, Nabiya eh, eh, wa وَسُعَارُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ dan memohon kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق كان يسأل ربه التثبيت كان يقول كما fil hadith ihdini lima khtulifa fihi minal haqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratul mustaqim. An-Nabi alaihi salatu wasalam beliau dahulu bertawud kepada Allah dari kemunafikan, dari kesengsaraan. Beliau juga memohon kepada Rabbnya at-tasbit keteguhan dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa disebutkan dalam sebuah hadis, "Ya Allah tunjukilah aku dalam perkara apakah diikhtilafkan dari al-haq dengan izinmu. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk Ah, hamba-hamba yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini contohnya Rasulullah ya ikhwan. Maka kita juga berjika contoh Rasul senantiasa memohon doa kepada Allah Azza wa Jal. Walau ji'na nadharna ila ba'd salafin najidu annahu la yatawajjah ila Allah bis-su'al ay yakhruja min al-fitan fatajiduhu yatamanna yani ay yahud wa yaf'al wa ay yarud la la kalau kita mendapati kalau kita melihat sebagian salafiyin kita mendapati dia tidak pernah bertawajuh, tidak pernah menghadap kepada Allah dengan doa, dengan permohonan supaya keluar dari fitnah. Justru kita mendapati sebagian salafiyin berangan-angan untuk bisa mencebur dalam fitnah, berangan-angan berbuat begini, bantah ini, bantah itu. La kata beliau, jangan, jangan. Al masala mahiyat Masalahnya bukan semata-mata semata mata angan angan La tamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Al fitan adu lil mar. Fitan, fitnah, musuh seseorang. Al insan la yatamanna liqa'al adu. Seorang insan jangan berangan-angan ketemu musuh. Lakin idza laqiyahu yathbut 'alal haqq. Tetapi kalau saya ketemu dengan musuhnya, dia tegar di atas al-haq biluzum al-ulama'il kibar. Dengan menetapi para ulama kibar fil bu'di anil fitan dan menjauh dari fitnah-fitnah yang ada bi'adamil khawdi fiha kama sabaq dengan tanpa berkecimpung di dalamnya sebagaimana yang telah lalu. Sehingga jangan petandang petenteng katanya orang Jawa ini. Jangan kepingin cari musuh. Belum tentu antum sanggup menghadapi fitnah-fitnah tadi para kelar. Memohon kepada Allah keselamatan. Menjauh dari fitnah. Jangan perangan angan ketemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, menghadapi sebuah fitnah yang telah jelas hak dan batil, kokoh alal hak. Dengan menetapi para ulama kibar dan menjauh dari fitnah para pelaku. Belum mengatakan, Lakin ayatamanna hadal amr, hadal min su'i tasarruf. Tetapi ketika seseorang berangan-angan menemui fitnah, itu merupakan tindakan yang kurang bagus. Wa alla yas'alallaha yuthabbitahu alal haq. Atau dia tidak pernah memohon kepada Allah supaya Allah meneguhkan dia alal haq wa alla yas'alallaha yaj'alahu ya'ni min al-'amilin bil haqq al-ba'idin al-mubta'din 'anil batil hadza la shak annahu khalal atau dia nggak pernah memohon kepada Allah menjadikan dia termasuk orang yang mengamalkan al-haq jauh dan menjauhkan diri dari al-batil ini semuanya la syak tidak syak lagi ya ikhwan perkara yang kurang dari sebagian salafin sehingga jangan merasa kuat menghadapi fitnah barakallahu fikum terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan yang ada. Fa'ala salafiyyin umuman tawajjahu ila Allah tabaraka wa ta'ala ayyahdiyahum ila al-haqqi wa yuthabbitahum alaih. Maka wajib atas semua salafiyin untuk bertawajuh menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla menunjuki mereka pada al-haq dan meneguhkan mereka semua di atas al-haq.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 15.25. Oh, masih lama. Kita hatamkan sebentar. Adapun pertanyaan mungkin tidak semua dijawab. <clears throat> yang mungkin-mungkin saja. <clears throat> Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Masya Allah. Saya sering melihat akhwat balap-balap motor. Bagaimana nasihat antum kepada akhwat-akhwat salafiyin? Allahul musta'an. Kalau benar seperti itu, tidak seyogianya wanita muslimah, terutama salafiyat, melakukan hal yang semacam itu. Satu, membahayakan mereka. Dua, mengurangi harga diri di tempat, di depan masyarakat. Dia harus menjaga diri ya, Masyarakat memandang kalian yang serba hitam itu sudah sinis pandangannya. Ditambah lagi melihat yang hitam-hitam tadi itu melesat dengan cepat dengan motornya. Tentu lebih tidak punya muruah lagi. Belum lagi nanti yang lain-lainnya barakallahu fikum. Dan yang paling penting juga sebagian masyayikh, masyayikhuna barakallahu fikum melarang untuk para muslimat berkendara motor seperti itu dikarenakan khawatir akan menampilkan auratnya barakallahu fikum. Sehingga ahsan tidak. Kalaupun e, menggunakan motor yang standar jangan berbalap balapan barakallahu fikum. tapi afdal lagi dengan suaminya atau dengan saudaranya, dengan mahramnya, dia yang di belakang, yang di depan adalah mahramnya dia barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa itu ISIS? Apakah Salafi termasuk dari golongan ISIS? Oh bukan. Salafi bukan ISIS, ISIS bukan Salafi. ISIS yang di sana dikasih nama Daesh, Daulah Irak Syam, yang sekarang dengan nama Daulah Islamiyah, itu dari kalangan sekte Khawarij berpemahaman khawarij. Barakallahu fikum dan para masyaih kita menyatakan bahwasanya Daesh itu buatannya Yahudi. Nah, Syekh Abdurrahman Muhyiddin dan sebagai masyaih yang lainnya menyatakan Daesh asasahal Yahud. Sehingga Salafi bukan ISIS, ISIS bukan Salafi. Bahkan yang paling getol membongkar pemahaman ISIS di kalangan umat Ahlus Sunnah wal jamaah. Dan mereka tidak khawatir. Bikin judul. ISIS dalam timbangan syariat. Tampil. Nggak khawatir sama siapapun. Jati talimnya. Tidak sebagian pihak bikin ISIS dalam timbangan syariat. Masyarakatnya risau. Gagal. Allahul Musta'ad. Ketakutan dengan masyarakatnya. Jangan takut. Bikin judul yang pas gitu. Sampaikan. Tujuan kita bukan untuk membela ISIS. Tapi dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat tentang bahaya ISIS tadi itu. Barakallahu fikum. Waduh. Hmm, masalah pribadi disuruh via SMS lagi. Allah musta'an. Ya wis, mudah-mudahan ada kesempatan dijawab melalui SMS. Barakallah. Ya sudah. Ada kesempatan pakai SMS gitu ya. oh, tapi nanti nomor saya ketahuan dong. Ya, labas, labas. Allah yabarakatuh. Al-muhim hakata ikhwan. Ini yang mungkin saya, saya sampaikan. Ikhwan Azakumullah. Sementara yang lain-lainnya ini. Masya Allah. Masya Allah. terlalu terlalu vulgar.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 Walhamdulillahirabbil alamin.